Alhamdulillah senantiasa wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selain kita akui dalam hati kita, demikian juga kita ucapkan dengan lisan kita serta kita wujudkan dalam praktek anggota tubuh kita dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karangan al hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i. Dan kemarin telah kita bahas uh, hadis yang pertama dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan kita bisa menyampaikan dua atau tiga hadis ya. Karena Dua dan tiga hadis tersebut berkaitan dalam satu atau dua permasalahan fikih yang sangat penting. Hadis kedua diriwayatkan kata Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un akhrajahu thalathah wa sahahahu Ahmad yang artinya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai', tidak ada suatu pun yang bisa menajiskannya. Tidak ada suatu pun yang bisa menajiskannya. Diriwayatkan oleh As-Salasa tiga orang yaitu Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Nasa'i dalam sunan mereka. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ikhwani fillah, azani Allah iyyakum, perawi hadis ini yaitu Abu Said Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau telah ikut serta dalam peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu 12 peperangan. Peperangan pertama kali yang diikuti oleh Abu Said Al-Khudri yaitu perang Khandaq pada tahun 5 Hijriah. Sebelumnya tatkala perang Uhud ada sahabat-sahabat sigar, sahabat-sahabat junior yang ingin ikut serta dalam peperangan. Seperti Ibnu Umar dan juga Abu Said Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Akan tapi Rasulullah SAW melarang mereka karena mereka belum dewasa. Sehingga banyak anak-anak yang akhirnya disuruh pulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi SAW mengecek mereka ternyata belum dewasa. Namun pada waktu tiba perang Khandaq, sebagian mereka yang tadinya belum dewasa sudah jadi balik, sudah dewasa, akhirnya mereka pun ikut perang Ya, begitu semangat mereka ikut berperang melawan orang-orang kafir dan peperangan yang pertama kali diikuti oleh Abu Said Al-Khudri adalah perang Khandaq pada tahun 5 Hijriah dan usia beliau baru saja menginjak usia dewasa. Beliau meninggal pada tahun 74 Hijriah dan dimakamkan di Baqi yang ada di uh, dekat Masjid Nabawi. Hadis ini hadis yang masyhur dengan dikenal dengan hadis bi'r budha'ah. Hadis sumur budha'ah. Yang ada sebab sebabnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sabdanya Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sungguhnya air itu suci dan mensucikan dan tidak dinajiskan oleh suatu pun. Dalam riwayat disebutkan annahu qila li Rasulillah, ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ana min bi'ri budha'ah ya Rasulullah." bolehkah kami berwudu dari sumur budha'ah? Wahya bi'run yutrahu fiha al-hiyadhu wa luhumul kilabi wan natanu. Yang sumur ini dilemparkan padanya ada kain-kain bekas darah haid, kain-kain yang digunakan untuk membersihkan darah haid. Dan juga dalam sumur tersebut terlemparkan di dalamnya ada daging-daging anjing, bangkai-bangkai anjing. Wan natanu dan juga ada kotoran-kotoran. Bolehkah kita berwudu dari sumur yang di dalamnya ada benda-benda seperti ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjawab, "Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un." Sungguhnya air itu suci dan mensucikan dan tidak ada suatu pun yang bisa menajiskannya. Ini dalil Rasulullah SAW mengatakan boleh berwudu dengan air dari sumur bi'r budha'ah. Sumur yang di dalamnya ternyata ada daging-daging anjing, bangkai anjing, kemudian ada kain-kain bekas darah haid dan juga ada kotoran-kotoran. Bi'r Budha'ah adalah suatu sumur yang berada di kota Madinah. Di satu kampung yaitu kampungnya Bani Sa'idah dari kaum Ansar. Yang ahli sejarah mengatakan letaknya yaitu di sebelah Syamal Gorbi yaitu sekitar sebelah barat daya. Jadi sekitar belakang sebelah kiri di Masjid Nabawi. Kata mereka di depan Hotel Harithiyah yang sekarang akan tapi sumur tersebut sekarang sudah dirubah menjadi tempat parkir. Dahulunya posisinya di daerah situ. Namanya Bi'r Bodo'ah. Diriwayatkan atau sebagian ulama seperti Ibnul Mulaqin menyatakan bahwasanya Bi'r Bodo'ah ini, sumur Bodo'ah ini adalah sumur yang penuh berkah. Disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah diambilkan air seember dari sumur tersebut Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meludah pada pada ember tersebut, kemudian ditumpahkan kembali air ke dalam sumur tersebut. Sehingga sumur tersebutlah semut yang penuh berkah. Sehingga kalau ada orang yang sakit, maka berobat dengan air dari sumur tersebut. Akan tapi, hal ini dibantah oleh para ulama yang lain. Mereka menyatakan riwayat yang menyebutkan bahwasanya sumur ini pernah diludahi oleh Nabi SAW menjadi sumur yang berkah adalah riwayat yang tidak ada sama sekali. Tidak dinukilkan kepada kita bahwasanya hal itu pernah terjadi. Intinya sumur ini adalah sebuah sumur dan bukan bukan air yang mengalir sebagaimana pemahaman sebagian ulama yang keliru seperti Al-Waqidi rahimahullah menyangka bahwasanya bi'r budhaah sumur budhaah adalah semacam sungai yang mengalir atau air yang mengalir namun ini dibantah oleh para ulama yang benar dia hanya merupakan sumur akan tapi dalam sumur tersebut yang jadi masalah sehingga para sahabat bertanya karena dalam sumur tersebut ada bangkai-bangkai anjing dan juga ada kain-kain sisa kotoran, kain-kain yang digunakan untuk membersihkan darah haid. Dan juga ada kotoran-kotoran yang terlemparkan dalam dalam sumur tersebut. Ya ini menunjukkan kita tahu bahwasanya bangkai anjing hukumnya najis, kemudian darah haid hukumnya najis, demikian juga banyak kotoran-kotoran yang najis. Inilah yang menjadi permasalahan yang menjadikan para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dalam sumur tersebut ada najis dan najisnya bukan najis yang sedikit Disebut dalam hadis luhumul kilab, yang artinya daging-daging anjing. Kemudian al-hiyadu, yang artinya kain-kain yang digunakan untuk membersihkan darah haid. Kemudian an-natanu, kemudian kotoran-kotoran. Tentunya, ikhwani fillah, azani ayyakum, jangan sampai terbetik dalam diri kita bahwasanya begitu joroknya para sahabat tatkala itu sehingga mereka melemparkan daging-daging anjing, bangkai anjing ke dalam sumur tersebut sehingga mereka kemudian membuang kain-kain bekas kotoran haid dilemparkan ke dalam sumur tersebut atau kotoran-kotoran dilemparkan dalam sumur tersebut. Tersebut tentunya tidak. Kita tahu bahwasanya para sahabat dahulu mereka kesulitan air. Air tidak banyak sebagaimana sekarang. Air jarang adanya ya di kota Madinah demikian juga kota Mekah sehingga mereka berusaha untuk menjaga kebersihan air. Akan dari para ulama menyebutkan pernah terjadi kasus di Bi'r Budhaah tatkala Ter karena Bir Budha'a ini lokasinya dia agak tempat yang landai, tempat yang turun. Sehingga tatkala ada angin kencang atau tatkala ada aliran eh, apa namanya banjir sedikit ya yang melewati kota Madinah ya, mungkin kadang-kadang terjadi hujan kemudian ada aliran air yang deras, yang aliran-aliran tersebut atau angin-angin yang kencang tersebut membawa sebagian kotoran-kotoran yang ada di kota Madinah masuk dalam sumur tersebut. Inilah sebabnya kenapa dalam sumur tersebut terkadang ada Eh, kotoran-kotoran seperti daging anjing atau bangkai anjing atau eh, kain-kain yang digunakan untuk membersihkan darah haid dan juga kotoran-kotoran. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dari sumur tersebut. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan atatawaddau apakah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dari bi'r budhaah, dari sumur yang modelnya seperti ini? Padahal sumur tersebut ada bangkai anjingnya, ada kotorannya. Kenapa kau engkau ya Rasulullah berwudu dari sumur tersebut? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, Innal ma'a tahurun, sungguhnya air itu suci dan mensucikan, la yunajjisuhu syai'un, tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu pun. Perhatikan Ikhwani fillah Allahu ayyakum. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya asalnya air suci dan mensucikan dan tidak bisa ternajiskan oleh suatu pun kecuali kalau najis tercampur dalam air kemudian najis tersebut merubah salah satu dari tiga sifat air baik rasanya atau baunya ya atau warnanya jika tidak merubah salah satu dari tiga sifat ini, baik warna, bau, dan rasanya, maka air tersebut tetap suci. Buktinya, air dalam sumur budoah ini. Bayangkan di dalamnya ada daging anjing, bangkai anjing, ada kain-kain bekas darah haid, dan ada kotoran-kotoran. Akan tapi tatkala daging anjing tersebut atau bangkai anjing tersebut terendam di bawah, kemudian kotoran-kotoran kemudian mengendap juga di bawah, dan air di atasnya tidak kotor, maka digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berwudu. Menunjukkan bahwasanya meskipun air terkadang, terutama jumlah air yang besar, jumlah air yang banyak seperti sumur, itu banyak air, meskipun kecemplung dalam sumur tersebut ada najis, akan tapi tidak merubah ya kondisi air air sumur tersebut maka air sumur tersebut masih suci dan boleh digunakan untuk bertoharoh bersuci seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau berwudu dari sumur tersebut. Karena kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang air. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit ma'an tahuran, yaitu air yang suci dan mensucikan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Dan kami turunkan dari langit air yang untuk kalian gunakan untuk bersuci. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang pertama yang kita bahas pada malam ini. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Hadis dari Abu Umamah Al-Bahili. Yang hadis ini mengkhususkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam hadis yang pertama tadi Nabi SAW mengatakan air itu suci dan mensucikan dan tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu pun. Akan tapi tentunya kita pahami hadis tersebut tidak secara mutlak Ya, tidak mungkin air tidak bisa ternajiskan. Kalau air tercampur dengan najis kemudian merubah warna, rasa dan baunya, maka air tersebut akan ternajiskan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang kedua dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un." Sungguhnya air itu tidak bisa dinajiskan oleh suatu pun. Illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Kecuali apa yang merubah ya atau mendominasi baunya atau rasanya atau warnanya. Ini dalil yang mentaksis yang mengkhususkan hadis yang pertama. Oleh karenanya, kalau ada air meskipun jumlahnya besar, meskipun air tersebut misalnya volumenya 10 meter kali 10 meter kali 10 meter. Ya. Kemudian terisi air yang banyak. Namun ternyata dalam air tersebut dilemparkan misalnya daging bangkai anjing atau bangkai ya yang najis Kemudian setelah beberapa hari, hari pertama mungkin tidak ada perubahan. Namun setelah seminggu maka mulailah bau ya air tersebut maka air tersebut telah ternajisi. Kenapa? Karena dia telah bercampur dengan sesuatu yang najis dan telah merubah warna, rasa atau baunya. Kata al habib Ibn Hajar rahimahullah, akhrajahu Ibnu Majah wa dhafa'ahu Abu Hatim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Tetapi hadis ini didhaifkan, dilemahkan oleh Abu Hatim. Assalamualaikum. Dalam riwayat yang lain kata, dalam hadis yang lain kata Ibnu Hajar, "Walil Baihaqi al-ma'u tahirun illa an taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahduthu fihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya air itu suci kecuali kalau berubah baunya atau rasanya atau warnanya dengan najis yang masuk dalam air tersebut. Hadis ini pun riwayatnya lemah. Akan tapi para ulama telah sepakat, meskipun kedua hadis ini lemah, tetapi maknanya benar. Oleh karenanya para ulama telah ijma bahwasanya air jika tercampur dengan najis dan merubah salah satu dari tiga sifatnya, warna, rasa, dan baunya, maka air tersebut menjadi air yang najis, mutanajis. Dan saya ingatkan kepada para hadirin sekalian, tidak mesti berubah tiga-tiganya. Jangan disangka bahwasanya kalau air tercampur najis hanya bisa menjadi najis kalau berubah warna, rasa dan baunya. Cukup satu saja yang berubah, baik baunya meskipun warnanya tidak berubah, meskipun rasanya tidak berubah tapi sudah mengeluarkan bau yang tidak sedap, bau bangkai, maka sudah ternajisi. Atau meskipun mungkin tidak berbau tapi sudah berubah warnanya, sudah nampak warna-warna kotor seperti uh, warna najis, maka sudah ter ternajisi. Atau berubah rasanya pun juga sudah ternajisi. Ini uh, yang kita bisa ambil dari hadis hadis kedua. Ya. Dan ijma tersebut telah disampaikan oleh Al Imam Syafi'i rahimahullah. Al Imam Syafi'i menyatakan hadis ini hadis yang lemah. Akan tetapi para ulama telah bersepakat bahwasanya jika air tercampur dengan najis dan merubah rasa, bau dan warnanya, maka air tersebut menjadi najis. Kemudian kita masuk pada hadis yang ketiga, hadis yang terakhir pada pertemuan malam ini sebelum kita membahas dua permasalahan penting dalam masalah toharah. Hadis yang ketiga yaitu An Abdullah bin Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang juga seorang sahabat junior yang juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut serta dalam perang Uhud. Sehingga tatkala perang Khandaq, Ibnu Umar telah dewasa dan diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut serta dalam perang Khandaq. Beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khabath." Jika air telah mencapai dua kullah, maka tidak mengandung najis. Wa fi lafdhin dalam riwayat yang lain, lafal yang lain, lam yanjus. Kalau air sudah mencapai dua kullah, maka tidak najis. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, akhrajahu al-arba'atu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Hadis ini dikeluarkan oleh empat orang ya, kita tahu empat orang adalah ashabu sunan, diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian Imam Al-Imam Tirmizi, Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Ibnu Majah dalam sunan mereka dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Ikhwani fillah wa iyyakum. Hadis ini menjelaskan bahwasanya kalau air jumlahnya sudah dua kullah, dua kullah itu berapa liter? Ada khilaf yang panjang di kalangan para ulama tentang hadis ini. Pertama mereka khilaf tentang sahihkah hadis ini atau tidak. Sebagian ulama-ulama hadis seperti Ibnu Abdul Bar rahimahullah dalam Tamhid melemahkan hadis ini. Karena dia menyatakan hadis ini ada ittirab baik dalam sanad maupun dalam matannya. Ditinjau dari matanya pun bermasalah. Karena ada riwayat mengatakan jika air telah mencapai dua kullah. Dalam riwayat yang lain jika air telah mencapai tiga kullah. Dalam riwayat yang lain jika air telah mencapai empat puluh kullah. Mana yang benar? Di situ ada iktirab. Kemudian beliau mengatakan pula, kalaupun hadis ini benar, maka kullah itu ukurannya berapapun khilaf di antara para ulama. Berapa ukuran kullah? Berapa literkah? Apakah kullah yang dimaksud kullah di kota ini atau kota yang lain? Jadi kullah itu seperti semacam tempat air yang besar yang terbuat dari e, tanah liat ya atau tanah yang dikeringkan kemudian digunakan untuk menyimpan air. Ya. Namun banyak ulama yang menyatakan bahwasanya dua kullah itu ukurannya sekitar 200 liter. Sekitar berapa? 200 liter. Kira-kira satu drum itu berapa liter kalau di drum di tempat kita? Satu drum itu berapa liter? Sekitar 200 liter ya. Jadi antum bisa kira-kira dua kullah ya karena kita ya kebanyakan di tanah air kita bermadhab Syafi'i. Dan madhab Syafi'i menyatakan dalam masalah ini, jika air kurang dari dua kullah, kemudian tercampur dengan najis, meskipun airnya tidak berubah, maka air tersebut sudah ternajisi. Jadi kita punya patokan, dua kullah adalah 200 liter. Kalau ternyata kita punya bak mandi cuma 100 liter, kemudian tercampur dengan setetes air kencing anak kita misalnya, maka kita harus buang air itu semuanya. Karena itu sudah ternajisi menurut madhab Syafi'i ini madhab yang dipilih oleh banyak ulama, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Inilah salah satu dalil yang dijadikan dalil oleh para ulama atau jumhur ulama bahwasanya air ada ukurannya, ada yang dikenal dengan air yang banyak dan ada air yang sedikit. Air yang banyak jika air tersebut telah mencapai dua kullah, lebih daripada itu, lebih daripada 200 liter. Dan yang kurang daripada 200 liter dikatakan air yang sedikit. Dan masing-masing punya hukum. Kalau air yang kurang dari 200 liter jika tercampur najis meskipun tidak merubah rasa, warna dan baunya, maka otomatis air tersebut ternajisi. Adapun jika lebih dari 200 kullah, maka kembali untuk melihat tadi warna, rasa dan baunya. Jika berubah baru ternajisi, namun jika tidak berubah rasa, warna dan baunya, maka tidak najis. Dari sini ikhwani fillah Allah yakum, ada dua permasalahan fikih yang berkaitan dengan permasalahan air yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan ketiga hadis ini. Permasalahan yang pertama yaitu masalah pembagian air. Air itu terbagi menjadi dua ataukah terbagi, menjadi tiga. Ya. Madhab al-Imam Syafi'i sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya air terbagi menjadi tiga. Yang pertama air yang tohur, yaitu air yang suci dan mensucikan. Jenis air yang kedua yaitu air yang tahir. Air yang suci namun tidak mensucikan. Jenis air yang ketiga, air mutanajis, air yang sudah najis. Ini adalah pendapat jumhur ulama bahwasanya air terbagi menjadi tiga. Pendapat ulama yang lain, ya, mereka mengatakan bahwasanya air terbagi cuma menjadi dua. Air yang tohur dan air yang najis, cuma dua. Air yang suci dan mensucikan dan air yang najis. Tidak ada air yang suci namun tidak mensucikan. Tidak ada kata mereka. Air cuma dua pilihan. Kalau tidak suci dan mensucikan, air tersebut najis. Adapun pendapat pertama tidak. Air terbagi menjadi tiga. Air suci dan mensucikan, suci tidak mensucikan, dan air yang najis. Saya harap uh, bisa sabar untuk mendengar ya. Kita belajar fikih harus konsentrasi ya. Dan ini semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menghadapi jalan berjalan di atas bumi ini beribadah di atas ilmu bukan hanya ikut-ikutan. Manakah yang lebih kuat dari dua pendapat ini? Apakah terbagi, terbagi menjadi tiga atau menjadi dua? Sekarang kalau ada air, saya tanya sama antum, ada air tercampur dengan tepung, air tersebut bisa digunakan untuk berwudu atau tidak? Hah? Air tersebut tercampur dengan tepung. Kemudian diaduk-aduk menjadi apa? Menjadi air tepung. <laughs> bisa nggak digunakan untuk wudu? Tidak bisa. Tapi ini suci atau najis? Suci karena tepung juga suci. Kalau air tersebut tercampur dengan kafur atau sider, tercampur dengan sebagian minyak wangi. Kemudian mengeluarkan bau harum air tersebut. Bolehkah dipakai untuk bersuci? Antum punya air ketumpahan minyak wangi misalnya. Satu botol sudah menimbulkan bau yang harum. Satu bak atau satu ya bak air yang besar, kemudian ada satu botol minyak wangi kecil masuk dalam air tersebut sehingga mengeluarkan banyak bau, bau wangi dari air tersebut. Air tersebut bisa nggak digunakan untuk berwudu atau untuk mandi junub? Boleh atau tidak? Hah? Kenapa tidak boleh? Sudah berubah baunya. <laughs> Tambah bagus bau harum. <laughs> Ikhwani fillah azani Allah ayakum. Saya akan menyebutkan bahwasanya ya, para ulama sepakat, ijma ulama. Kalau ada air yang tercampur dengan benda-benda yang suci, entah tercampur tepung, entah tercampur minyak wangi, entah tercampur sampo, entah tercampur sabun, ya. tercampur apa saja. Ya. Kemudian akhirnya sifat air tersebut sudah berubah, tidak lagi ada rasa cairnya, tapi misalnya tercampur sabun akhirnya sudah seperti sabun. Maka para ulama sepakat air seperti ini tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena sifat airnya telah hilang. Menjadi air tepung, jadi adonan tepung. Atau menjadi air sabun, atau menjadi misalnya tadi air teh campur dengan teh dicampur dengan sirup jadilah berwarna kemudian sudah tidak dikatakanlah air karena sudah berubah namanya. Ini ulama sepakat tidak boleh digunakan untuk berwudu. Tetapi kalau air tersebut tercampur dengan benda-benda yang suci namun masih ada sifat airnya, contohnya kecampur sabun namun sedikit. Ada busanya namun bagian bawah, bagian atasnya masih masih bisa kita pegang masih terasa air. Ya atau tercampur minyak wangi. Tercampur minyak wangi cuma sedikit. Dan kita masih pegang airnya masih terasa air. Sifat airnya tidak hilang. Maka seperti ini boleh digunakan untuk berwudu. Boleh digunakan untuk bersuci. Untuk mandi junub misalnya. Dalilnya terlalu banyak. Di antaranya ikhwani fillah azanillahu ayyakum. Tatkala ada seorang sahabat melaksanakan ibadah haji. Ya. Wa hunaqatuhu. Dia pun jatuh dan dari ontanya dan terinjak ontanya sehingga meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan untuk dimandikan, ya, iksiluhu bimain wasidrin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mandikanlah orang ini dengan apa? Air dan sidr. Sidr itu ada tumbuhan daun sidr, memberikan bau yang harum atau tidak? Bau yang harum. Ternyata airnya dicampur dengan sidr, kemudian digunakan untuk mandikan orang tersebut. Ini menunjukkan air tersebut meskipun mengeluarkan bau yang harum karena ada daun sidr bisa digunakan untuk bersuci. Di antaranya juga hadis Ummu Atiyah tatkala putri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para wanita untuk memandikan putrinya tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iksilnaha bima'in wa sidrin salasan aw khamsan aw sab'an aw akthara min dhalik in ra'aitunna dhalik." Waj'alna fil ghaslati akhirah kafuran aw syai'an min kafur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Mandikanlah putriku tersebut dengan air dan sidir. Daun bidara dicampur dengan air. Tiga kali, atau lima kali, atau tujuh kali. Atau aksar min dhalik, atau lebih daripada itu. Jika kalian memandang itu perlu. Kemudian kata Nabi SAW, dan untuk bilasan yang terakhir, campurkanlah dengan kafur. Kafur itu semacam semacam minyak wangi. Campurlah dengan kafur untuk memandikan mayat tersebut. Ini dalil bahwasanya meskipun telah tercampur minyak wangi, bisa digunakan untuk bersuci. Dalil yang lain seperti ada seorang yang baru masuk Islam. Kemudian dia Khais bin Asim, dia pun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia untuk mandi menggunakan daun bidara dicampur dengan air. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Fatu Makkah. Tatkala Rasulullah sallam yang menguasai kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan menggunakan air di suatu tempat yang di situ tempat masih ada bekas-bekas tepung. Tentunya tepung tersebut masih mungkin tercampur dengan air namun tidak merubah nama air tersebut. Akhirnya digunakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mandi. Ini dalil bahwasanya jika air tercampur dengan benda yang suci namun tidak merubah nama air tersebut, maka air tersebut tetap dikatakan suci. Oleh karenanya antum tidak perlu ragu-ragu kalau misalnya di kamar mandi kejatuhan sabun, tidak jadi masalah. Selamat, kemudian air tersebut tidak semuanya jadi busa. Silakan digunakan untuk untuk mandi atau kejatuhan sesuatu sampo misalnya tidak jadi masalah untuk digunakan untuk ber, bersuci. Yang jadi masalah nanti, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang lain, bagaimana air yang telah digunakan untuk bersuci. Misalnya seorang punya air satu uh, satu apa namanya tempat air bak air di kamar mandi. Kemudian ada yang berwudu dengan masukkan tangannya dalam air tersebut. Yang dikenal dengan istilah kita air musta'mal, air bekas pakai. Apakah air ini boleh digunakan untuk berwudu lagi setelah dipakai? Atau misalnya seorang menyalakan keran, kemudian dia berwudu. Ternyata air tersebut dia tampung dalam ember. Air tersebut yang dia gunakan berwudu jatuh dalam ember. Kemudian airnya sudah terkumpul penuh satu ember. Apakah air ini boleh digunakan untuk mandi misalnya, mandi junub, untuk bersuci, berwudu? Ini masalah panjang lebar di kalangan para ulama yang dikenal dengan air musta'mal. Yang akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Yang kata mereka inilah air yang suci namun tidak bisa mensucikan. Dia suci namun tidak bisa mensucikan. Akan tapi pendapat ini adalah pendapat yang kurang kuat. Tapi akan insya Allah akan kita jelaskan pada kesempatan yang lain. Ini permasalahan pertama, masalah air terbagi menjadi dua atau atau tiga. Saya lebih condong pada pendapat bahwasanya air terbagi cuma menjadi dua. Suci dan mensucikan atau najis. Adapun air teh, air kopi, air susu itu bukan air. Itu sudah berubah namanya, bukan air mutlak. Tetapi air yang mukoyat, yang namanya air susu, air teh, air sirup, air jus yang disebut dengan cairan-cairan yang lain. Dia bukan air. Tapi kalau masih namanya air, Bagaimanapun pula, kalau masih disebut dengan air, maka boleh digunakan untuk bersuci. Oleh karenanya Nabi SAW tatkala mengatakan, tatkala mengatakan, Innal ma'a tahurun, la yunajisuhu syai'un. Sungguhnya air itu suci dan mensucikan. Dan tidak bisa dinyajiskan oleh satu pun. Para ulama menyebutkan hal ini tidak bisa dikecualikan ya kecuali dengan ijma yang kata para ulama kecuali kalau tercampur dengan najis dan merubah warna, rasa dan baunya. Jadi Perpindahan air cuma pada satu posisi yang lain dari air suci dan mensucikan menjadi air yang ternajisi. Tidak ada bentuk yang kedua di antaranya. Yaitu ada bentuk suci namun tidak mensucikan, ini tidak ada Wallah alam bisawab dan ini dirojikan oleh banyak ulama ya pendapat yang kedua ini. Ala kulihat ini masalah khilaf di antara para ulama. Kemudian masalah yang kedua yang tidak kalah penting yaitu mengenai ukuran air banyak atau air sedikit. Ini juga masalah yang sangat bermasalah di tanah air kita karena kita tahu kebanyakan kita bukanlah orang-orang yang punya rumah besar-besar. Terutama misalnya yang tinggal di kota-kota besar di Jakarta, ya rumah kecil dibuat tingkat ya. Oleh karenanya kamar mandinya pun kecil-kecil. Oleh karenanya bak mandinya pun apa? Kecil-kecil tidak sampai satu drum kamar mandinya, bak mandinya tidak sampai 200 liter. Bahkan banyak orang-orang yang punya rumah yang tidak ada bak mandinya. Dia cuma bawa bak plastik, tidak dibuat bak yang permanen yang terbuat dari semen, hanya bak plastik yang kecil yang tidak sampai 200 liter. Ini masalah karena kalau kita mengambil pendapat madhab Syafi'i bahwasanya kalau air yang kurang dari 200 liter terkena najis sedikit pun, maka air ter tersebut ternajisi, maka kita harus buang air ini. Ini jadi masalah. Apa dalil madhab Syafi'i mengenai hal ini? bahwasanya kalau air yang kurang dari 200 liter jika terkena najis sedikit pun otomatis menjadi najis mereka berdalil dengan hadis yang ketiga yang telah kita sebutkan tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innal ma'a idza balagal ma'u kullataini lam yahmilil khabath kalau air telah mencapai dua kullah maka tidak akan ternajisi kata mereka mafhum mukhalafahnya berarti kebalikannya kalau air kurang dari dua kullah terkena najis maka otomatis menjadi najis sekarang saya ingin jelaskan kepada para hadirin sekalian dan ini butuh butuh mikir ya. ya. Jadi ngaji kadang-kadang ada ngaji yang santai, ada ngaji yang mikir. <laughs> Oleh karenanya saya ingin, malam ini kita banyak mikir ya. Dan demikianlah permasalahan-permasalahan fikih. Oleh karenanya kita menghargai para ulama yang tatkala Allah mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada para ulama jika kalian tidak paham. Karena kita tahu betapa capek mereka susahnya mereka untuk memahami perkara agama ini, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Qur'an, memahami tafsirannya, kemudian bagaimana bisa mengkompromikan antara hadis satu dengan hadis yang lain? Ini butuh waktu yang lama dan butuh keseriusan yang telah para ulama mereka telah ya berusaha dan menghabiskan banyak waktu mereka bahkan menghabiskan sebagian mereka menghabiskan harta mereka untuk bisa menuntut ilmu untuk bisa menyampaikan agama ini kepada manusia pada masyarakat kita kembali hadis ini Nabi SAW bersabda, kalau air sudah mencapai dua kullah, sudah mencapai 200 liter, maka tidak mengandung najis. Ini adalah tekstual yang kata para ulama disebut dengan mantuk, tekstual hadis. Kalau air telah sampai 200 liter, tidak mengandung najis. Taib kebalikannya bagaimana? Suatu yang tersirat kata Nabi berarti tersirat dari hadis ini kalau air kurang dari 200 liter mengandung najis. Paham? Nabi mengatakan kalau air 200 liter tidak mengandung najis. Tersirat daripada ini, jika kurang dari 200 liter, maka mengandung najis. Artinya apa? Sebagaimana madhab syafi'i rahimahullah. Kalau ada air yang kurang dari 200 liter, terkena sedikit najis, maka air tersebut otomatis menjadi najis. Ini pendapat sebagian ulama. Namun pendapat ini, Allah alam bisawab, ya, kurang kuat karena lebih kuat hadis yang kita sebutkan tentang hadis bi'ir budha'ah tentang hadis sumur bidoa yang di situ ada ya bangkai-bangkai anjing, kemudian ada kain-kain yang tercampur dengan darah haid dan juga ada natan, ada kotoran-kotoran. Kata Nabi saw alaihi wasallam, "Innal ma'a la yunajisuhu Air tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu pun. Kecuali dalam hadis berikutnya kecuali kalau telah berubah warna, rasa dan dan baunya. Oleh karenanya meskipun air kurang dari dua kullah. Karena Nabi tidak mengatakan Nabi tidak pernah mengatakan kalau air kurang dari dua kullah terkena najis otomatis menjadi najis. Tidak pernah Nabi mengatakan demikian. Nabi hanya mengatakan kalau sampai 200 liter tidak mengandung najis. Sebagian orang memahami kalau begitu, ini pemahaman ini bukan perkataan Nabi. Hanya kesimpulan. Kita bilang mungkin disimpulkan kalau kurang dari 200 liter mengandung najis. Tapi kesimpulan ini bertentangan dengan tekstual hadis yang lain. Hadis bi'ir budha'ah yang mengatakan kalau air sudah mencapai 200 liter tidak akan ternajisi. Oleh karenanya dari sini kita mengambil kesimpulan ya bahwasanya air jika tercampur dengan najis dan berubah rasa dan warna dan baunya maka air tersebut ternajisi. Dan sebaliknya jika air tercampur dengan najis dan tidak merubah rasa, warna atau baunya maka tidak ternajisi, maka tidak ter ternajisi. Dan ini pendapat yang lebih kuat dan lebih baik oleh karenanya Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dia mengatakan, "Awaddu an yakuna madhabu Syafi'i ka madhhabi Malik." Ini kata Al-Imam Ghazali yang dia adalah seorang ulama besar dalam madhab Syafi'i. Dia mengatakan, saya berangan-angan madhab Imam Syafi'i seperti madhabnya Imam Malik. Karena Imam Malik mengatakan tidak ada bedanya banyak dan sedikit. Yang jadi patokannya berubah atau tidak warna, rasa, dan baunya dengan najis. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, saya berangan-angan madhab syafi'i dalam masalah ini, seperti madhab Imam Malik. Kenapa? Karena lebih memudahkan bagi kaum muslimin. Terutama di kota Mekah dan Madinah. Yang dahulu sulit akhir. Kalau ada aturan seperti ini, kalau kurang dari satu liter, otomatis ternajisi. Ini perkara yang sulit. Terutama kita tahu para sahabat radhiyallahu taala anhum, tempat air mereka bukan besar-besar, mereka hanya punya tempat air ina-ina, tempat tempain kecil. Dan kemungkinan akan didatangi oleh anak-anak atau mungkin ada Eh, sesuatu kotoran yang termasuk dalam yang masuk dalam tempat-tempat yang tempain-tempain kecil tersebut. Kalau kita memakai aturan bahwasanya kurang dari 200 liter, kalau kena najis, otomatis ternajisi, maka ini sangat merepotkan penduduk kota Mekah dan penduduk kota Madinah. Oleh karenanya Imam Ghazali mengatakan, saya berangan-angan madhab syafi'i dalam masalah ini seperti madhab Imam Imam Malik. Oleh karenanya kita katakan dalam masalah ini, kita lebih meng, mendahulukan madhab al-Imam Malik dalam masalah, masalah bahwasanya tidak ada bedanya air banyak maupun air yang yang sedikit hanya ternajisi kalau najis tersebut merubah rasa, warna dan baunya. Taib kalau begitu kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau air telah mencapai dua kula maka tidak mengandung najis? Kalau kita perhatikan hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ditanya tentang air yang berada di ardi falat, air yang berada di tengah sohro yang bisa jadi didatangi oleh ya binatang buas menjilat di situ. Ya. Nabi mengatakan kalau air yang berada di tengah di tengah-tengah padang itu biasanya tidak najis karena air yang banyak biasanya tidak mudah untuk ternajisi. Sehingga kita memahami hadis ini, kalau air kurang dari 200 liter, maka hati-hati. Tidak otomatis langsung najis kalau ter termasuk kemasukan najis, tapi hati-hati untuk dilihat jangan-jangan sudah berubah karena kalau air sedikit terkena najis mudah untuk berubah. Jadi maksud dari hadis ini adalah Rasulullah menjelaskan biasanya kalau air lebih dari 200, 200 liter tidak ternajisi, kalaupun kurang dari 200 liter maka hati-hati hendaknya dilihat ternajisi atau atau tidak. Demikianlah uh, para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan air Selanjutnya kalau ada yang mau bertanya saya persilahkan. Baik permasalahan yang sedang kita bahas atau masalah-masalah yang yang lainnya. Kemarin ada beberapa pertanyaan tapi qadarullah pertanyaan tersebut ketinggalan di rumah saya tidak sempat bawa kalau yang kemarin pertanyaan yang belum dijawab silahkan bertanya lagi tidak jadi masalah silahkan sini sini pak sini sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya air itu kecampur minyak wangi yang beralkohol apa itu termasuk najisnya gimana Ustaz? Ini pertanyaan yang bagus. Kata beliau, bagaimana kalau ada kita punya air di bak, kemudian kecampuran ya, kecampuran minyak wangi tapi minyak wangi tersebut mengandung apa? Alkohol. Sebelumnya ada khilaf di antara para ulama. Kita bicara tentang masalah khamar, tentang masalah bir. Ya, kita tahu bahwasanya Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk minum khamar. Allah mengatakan rijisun min amali syaitan. Innamal khamru wal maisiru wal ans wal, az wal ansabu wal azlamu rijisun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kata Allah dalam surat Al-Maidah, wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya perhatikan, innamal khamr bir wal maisir perjudian wal ansab dan patung-patung yang disembah wal azlam ya eh, panah-panah yang digunakan untuk mengundi nasib. Rijisun najis min amali syaitan, termasuk dari perbuatan syaitan. Dari sini banyak ulama mengatakan khamar itu najis. Khamar itu najis. Namun saya katakan bahwasanya pendapat ini kurang kuat. Kenapa? Karena banyak dalil yang menunjukkan khamar tidak najis. Pertama di antaranya tatkala diharamkan khamar maka para sahabat menumpahkan homer di jalan-jalan kota Madinah. Kita tahu homer diharamkan bertahap. Tatkala pada tahapan terakhir, Allah mengatakan, buhu, jauhilah homer tersebut. Maka para sahabat menumpahkan homer di jalan-jalan Madinah. Kalau seandainya homer itu najis, tidak mungkin para sahabat membuang ya najis di jalan-jalan kota kota Madinah. Kemudian yang kedua, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya para sahabat disuruh untuk mencuci tempayan yang tadinya isinya Homer atau kendi yang tadi isinya khamar. Tidak disebutkan sama sekali dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, ayat yang menunjukkan tentang najisnya khamar, tentang najisnya khamar. Kalau kita perhatikan juga, ternyata bukan yang dimaksud hadis najis yang zat, najis hissi, tetapi maksudnya najis maknawi. Karena Allah mengatakan perhatikan apa? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wahai orang yang beriman, sungguhnya khamar wal maisir perjudian wal ansabu dan patung-patung, wal azlamu dan panah-panah yang digunakan untuk mengundi nasib. Rijisun najis termasuk dari perbuatan syaitan. Perhatikan ayat ini dari dua sisi. Pertama, Allah menggandengkan penyebutan khamar dengan patung-patung, berhala-berhala, dengan perjudian, dengan apa namanya panah-panah yang digunakan untuk busur panah atau sesuatu yang ditulis untuk digunakan mengundi nasib. Saya tanya sama antum, apakah berhala najis? Apakah kartu yang digunakan untuk berjudi najis? Tidak, tetapi perbuatannya najis. Benda-bendanya tidak najis. Makanya Allah mengatakan Rijusun min amali syaitan. Najis dari perbuatan apa? Syaitan. Berarti maksudnya bukan najis bendanya, tetapi maksudnya perbuatan tersebut, amal tersebut adalah amal yang najis. Sebagaimana Allah mengatakan, "Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidil haram." Sungguhnya orang-orang musyrikin najis, maka jangan masuk Masjidil Haram. Maksudnya bukan jasadnya tapi keyakinannya yang yang najis. Dari sini kita tahu bahwasanya khamar itu tidak najis dalam pendapat yang lebih kuat, tetapi hanya haram untuk di di diminum. Dan banyak perkara-perkara yang haram tapi tidak najis. Contohnya apa? Contohnya rokok. Rokok itu haram tetapi tidak najis. Ya. Ya, banyak seperti ya, ya kotoran-kotoran ya misalnya suatu yang menjijikkan, racun. Racun itu haram tapi tidak tidak najis. Baygon itu haram tapi tidak tidak najis. Oleh karena tidak semua yang haram itu najis. Dan khamar di antaranya. Haram tapi tidak tidak najis. Sekarang ini permasalahan pertama. Permasalahan kedua, maaf ini jawabannya agak panjang. Paham yang ini ya? Khamar tidak najis. Permasalahan permasalahan kedua, apakah semua alkohol itu khamar ini permasalahan lagi? Ternyata tidak semua alkohol itu khamar. Kita tahu alkohol itu bermacam-macam. Ada pentanol, ada butanol, ada etanol, ada nol-nol yang lainnya cabang-cabangnya dari alkohol. Yang katanya yang dibuat untuk minum bir itu itu adalah etanol. Hmm. Ya. Kalau minum yang lainnya bisa tewas, bukan cuma mabuk, tapi bisa <laughs> bisa tewas. Ya. Oleh karenanya, menurut merupakan kesalahan ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Ya. Dan sebelumnya Muhammad Rashid Ridha rahimahumullah bahwasanya merupakan kesalahan kaum muslimin yang menganggap alkohol itu khamar. Tidak. Khamar itu apa? Khamar itu minuman yang ada alkoholnya yang memabukkan. Itu khamar itu khamar. Tidak semua yang ada alkoholnya itu otomatis menjadi khamar. Oleh karenanya fatwa yang menyatakan kalau ada alkohol meskipun 0,001 persen itu haram hukumnya tidak benar. Tidak benar kalau ada fatwa mengatakan ada minuman yang mengandung alkohol 0,0001 persen, ada sedikit alkohol itu menjadi khamar tidak benar. Karena Rasulullah SAW mengatakan definisi khamar yaitu kullu muskirin haram. Kullu muskirin khamar. Kata Nabi SAW, setiap yang memabukkan adalah khamar. Berarti yang tidak memabukkan bukan khamar. Perhatikan ini. Rasulullah tidak mengkait-kaitkan masalah alkohol dengan dengan khamar. Rasulullah mengatakan kullu, kullu muskirin khamar. Setiap yang memabukkan adalah khamar. Berarti yang tidak memabukkan bukan bukan khamar. Oleh karenanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul para sahabat suka membuat nabis. Nabis itu apa? Nabis itu adalah air yang diletakkan dalamnya misalnya korma, atau buah-buahan, kemudian terjadi proses fermentasi. Fermentasi itu proses proses mengeluarkan alkohol. Proses mengeluarkan apa? Alkohol. Kemudian Rasulullah SAW di musim panas, saya agak lupa lapal hadisnya, tapi kira-kira seperti ini. Rasulullah SAW mengizinkan untuk minum nabi jika sebelum tiga hari kalau tidak salah. Lebih dari tiga hari tidak boleh. Kenapa para sahabat meletakkan korma dalam air supaya ada proses fermentasinya sehingga rasanya enak. Akan tapi kalau belum dari tiga hari masih boleh diminum karena kadar alkoholnya masih sangat sedikit dan belum mema membabukan. Alkoholnya sudah ada, sudah terjadi proses fermentasi terutama di musim panas. Tetapi katakanlah lebih dari tiga hari atau berapa hari daripada itu Rasulullah melarang. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kadar alkoholnya sudah sudah banyak. Oleh karena jangan kaitkan khamar dengan masalah alkohol. Setiap ada alkoholnya pasti pasti ha, pasti khamar, pasti haram. Ternyata banyak buah-buahan yang mengandung alkohol. Ya, hanya pisang ada alkoholnya. Durian ada alkoholnya, tape ada alkoholnya. Namun saya tidak pernah dengar ada orang makan tape jadi mabuk. Ada nggak orang makan tape mabuk? Tidak ada. Kalau air tape iya. Tatkala air tape disarikan diminum memabukkan inilah khamar. Tetapi tapenya nggak nggak ada. Tapenya nggak ada. Oleh karenanya dari sini kita paham bahwasanya tidak semua alkohol itu disebut dengan apa? Khamar. Demikian juga apalagi minyak wangi yang ada alkoholnya. Ya. Ternyata kalau tumpah minyak wangi tersebut kecampur dengan satu bak mandi ya sudah kadar alkoholnya sudah sangat sedikit. Tidak ada orang minum air bak kemudian mabuk nggak ada. <laughs> Oleh karena tidak mengapa untuk digunakan untuk apa ber bersuci. Paham pak ya? Ya. Dari sini kita belum belum lagi pembahasan masalah apa air yang khamar yang sudah mustahlak, alkohol yang sudah mustahlak. Artinya sudah sudah lebur dan sudah hilang sifat-sifat ya ya kadar alkoholnya berkurang dan sudah lebur. Seperti alkohol yang diletakkan dalam obat-obatan. Ini tidak jadi masalah kalau sudah terjadi lebur di dalamnya kemudian sudah mustahlak dan sudah terjadi proses ini tidak jadi masalah. Demikian juga terkadang ada alkohol yang diletakkan di di proses pembuatan roti kemudian dibakar alkohol tersebut kemudian sudah terkena api dan berkurang sudah hilang dan orang makan roti tidak mabuk tidak jadi masalah. Hmm. Karena kalau kita mengatakan setiap yang ada alkoholnya haram, ini permasalahannya panjang lebar. Apalagi kita mengatakan setiap alkohol najis, ini repot lagi. Karena sebagian orang menyatakan tadi seperti saya katakan merupakan kesalahan yang yang besar di kalangan kaum muslimin menganggap setiap alkohol itu khamar. Kemudian khamar sama dengan najis sehingga alkohol sama dengan khamar, khamar sama dengan najis. Ya, ini repot. Ini repot. Banyak kita gunakan alkohol dalam masalah pengobatan dan dalam yang lain. Ini berarti kita mengusap luka dengan najis padahal itu tidak jadi permasalahan. Wallah alam bisawab. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullah. Uh, Ustadz berkaitan dengan alkohol tadi, saya jadi teringat teman saya yang uh, dulu hobinya minum khamar dan mengatakan selama saya nggak mabuk berarti tidak masalah begitu. Dan homer itu di persentasinya berbeda-beda begitu. Nah, persentasi yang dikatakan uh, itu tidak najis atau uh, tidak haram itu bagaimana? Ini pertanyaan juga yang bagus. Ada orang mengatakan, saya minum khamr, saya tidak mabuk. Padahal dia sudah teler. <laughs> dia sok saja. Banyak, saya tidak mabuk, tapi dia sudah pening, sudah goyang. Tidak mungkin ya. Maksudnya persentase tersebut adalah yang umum, yang biasa. Orang yang nggak pernah minum bir, ya, kita bukan jadi patokan orang yang sudah tukang minum bir. Orang sudah sering minum baygon, mungkin minum baygon tidak apa-apa dia. Tapi yang yang orang yang baru minum kemudian mabuk, itulah persentasi yang mengatakan yang dijadikan patokan secara umum manusia ini kembali kepada urf, kepada uh, tradisi masyarakat orang yang belum pernah minum bir, kemudian minum bir, kita lihat persentasenya berapa. Kalau dia sudah mabuk berarti itulah sudah sampai pada derajat apa? Derajat khomar dan memabukkan. Meskipun dia tidak tidak mabuk. Tetapi yang jadi patokan bukan dia. Ya, jadi patokan bukan dia karena kita tahu orang yang sudah lama minum khamar mungkin dia lebih kebal. Sebagaimana orang sudah biasa Orang yang baru pertama bisa rokok pasti pasti batuk. Tapi kalau sudah lama, jantungnya sudah kuat, artinya apa sudah hitam, sehingga kuat untuk ya menahan asap tersebut. Dia tidak batuk, tapi yang baru di samping dia batuk-batuk, anaknya batuk-batuk. Dia sendiri tidak jadi masalah. Bukan berarti patokan, saya tidak jadi masalah, enggak, itu bukan patokan. Yang jadi patokan adalah orang yang sebelumnya tidak pernah merokok atau sebelumnya tidak pernah minum bir, kemudian dia minum bir, jika dia mabuk maka itulah khamar. Dan sekarang alhamdulillah orang tahu, semua orang namakan itu bir. Meskipun dia bilang saya tidak mabuk, satu dunia namakan ini yang kamu minum namanya bir. Meskipun kamu namakan itu adalah bukan bir. Ya. ya. Apa hukum makanan-makanan yang dimasak oleh orang bukan Islam? Namun diyakini makanan itu dimasak guna menggunakan bahan-bahan yang halal. Tidak jadi masalah kalau ya, jadi masalah yang saya katakan jadi masalah kalau masalah sesembelihan. Seperti kita pergi Terutama lebih berat lagi kalau kita pergi ke daerah orang-orang yang di situ bukan ahlul kitab. Seperti orang Hindu, orang Buddha, kita safar ke Cina atau kita safar ke Bali, ini repot jadi masalah. Karena sembelihan ya, sembelihan selain ahlul kitab, misalnya Konghucu atau Hindu atau uh, Buddha itu hukumnya haram tidak boleh di, dimakan. Berbeda dengan sembelihan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Kalau disembelih maka boleh kita makan sembelihannya. Oleh karenanya kita lihat Siapa yang kita makan masakannya ini? Apakah orang Nasrani, Yahudi, ataukah orang Hindu, Konghucu, ateis, ya, atau orang apa namanya keyakinan apa istilahnya kalau di tempat kita itu? Apa namanya? Kebatinan ya, bukan agama tapi apa? Kepercayaan, aliran kepercayaan terhadap sesuatu ya. Ini berarti bukan ahlul kitab. Kalau mereka-mereka ini selain ahlul kitab, sembelihannya hukumnya haram dan najis bangkai masakan mereka najis, sembelian mereka najis. Tetapi kalau mereka ini semua yang dimasak cuma gado-gado, tidak jadi masalah. Karena di situ tidak ada apa? Tidak ada dagingnya. Gado-gado campur telur tidak jadi masalah. Telur tidak perlu disembelih. Tinggal direbus kemudian. Jadi lihat apa yang mereka masak. Kalau mereka masak ternyata bukan hewan sembelihan, nggak jadi masalah meskipun oleh karena para ulama menyebutkan kalau ada orang meletakkan sesajen di kuburan <clears throat> Dia nyembeli patung, nyembeli ayam. Letakkan sajinya di kuburan. Kita tahu ini sembelihan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, "Wa ma uhilla li Dan di antara yang diharamkan oleh Allah adalah mayitah, bangkai dan apa yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena orang yang membuat sajian disembelih untuk mayat, untuk ahli kubur, untuk jin ini hukumnya semuanya najis. Kalau ada orang meletakkan makanan di kuburan atau di bawah pohon beringin besar untuk sajian penghuni jin tersebut, dia letakkan ada mungkin ada duitnya <laughs> sepuluh ribu, ada ayamnya, ada buahnya, ada apanya. Maka yang ayamnya jangan diambil, buahnya boleh kita ambil. <laughs> Buahnya boleh kita ambil karena itu mubazir. Tidak ada yang makan itu buah tersebut. Boleh diambil, kita bilang bismillah, tapi awas kena diganggu jin. Kita bilang bismillah, kita ambil nggak jadi masalah. Itu makanan yang telah dibuang, dianggap telah apa? Dibuang. Oh, jin mana mau makan apa namanya? Eh, buat apa kita kasih jin? Kita ambil sendiri. Ya. Kita ambil sendiri. Ya. Akan tapi kalau ternyata sembilan ini yang jadi permasalahan. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Assalamualaikum. Kalau kita mendengarkan tadi malam yang dibaca tentang Bulughul Maram. Oh, iya. iya. Makanya <laughs> kan saya tadi kan ikut. Di sana dikatakan kalau kita sholat pakaiannya begini-begini. Kalau kita melakukan sujud begini-begini. Tapi yang kita lihat itu masya Allah banyak pakaiannya orang sampai di sajata. Banyak sampai yang musbil-musbil itu. Kalau sujud kakinya diangkat di belakang. Bagaimana itu? Apa itu lain madhab apa lain hadis? <laughs> Maaf. <laughs> Terima kasih. Jadi uh, uh, bapak ini bertanya tentang melihat tata tata cara tata, cara orang-orang yang sholat yang berbeda-beda ya. Padahal mungkin mereka entah mereka pernah baca buku Bulughul Maram atau tidak ya. Tentunya kita mengatakan bahwasanya ada permasalahan-permasalahan khilaf yang itu memang uh, merupakan khilaf di antara para ulama, ada permasalahan khilaf yang merupakan khilaf-khilafan. Artinya apa itu baru dibuat sama orang-orang bodoh jadi. Khilafnya orang-orang bodoh. Kalau khilafnya para ulama sejak ada zaman dahulu, maka kita hendaknya, hendaknya berlapang dada, toleransi. Dan untuk mengetahui masalah khilaf-khilaf sejak dahulu, kita bisa melihat buku-buku yang menjelaskan tentang ya mukoronah di antara madhahib. Tentang perbandingan madhab-madhab yang empat. Contohnya seperti kitab Bidaitul Mujtahid karangan Ibn Rushd. Di situ dia akan sebutkan empat madhab, bahkan madhab yang lain juga dia dia sebutkan dan itu merupakan kurikulum yang diwajibkan bagi kita untuk belajar di Islamic University of Madinah ya jamaah Islamiyah yang ada di kota Madinah. Tidak diajarkan mazhab tertentu di sini. Bahkan kita belajar empat empat mazhab. Mana pendapat yang lebih kuat dari satu mazhab maka kita ikuti. Oleh karenanya dalam gerakan-gerakan sholat pun demikian. Ternyata ada sebagian mazhab yang yang berbeda. Misalnya ada yang Allahu Akbar tangannya diturunkan. Ini memang ada khilaf di antara para ulama. Contohnya seperti sholat subuh. Pada rakaat yang kedua ternyata duduknya tidak tawarruk tapi seperti duduk iftiros biasa. Padahal rakaat terakhir. Kalau kita biasanya kan miring kepalanya ini. Itu madhab syafi'i. Madhab yang lain, madhab hambali tidak demikian. Ini masalah khilaf di antara para ulama. Kita berusaha mencari mana yang lebih kuat, tapi kita toleransi dengan dengan yang lain. Tapi ada madhab yang aneh, yang tidak dikenal oleh madhab-madhab para ulama. Seperti orang yang sebelum salam, kemudian tangannya digoyang-goyang seperti ini. Ini dari mana ini seperti ini? Atau kemudian dia sholat matanya ke atas ini, ini dari madhab mana seperti itu? Lihat-lihat ke atas. Ya. Ya. Atau dia bawa batu dari tanah airnya. Ya. Sehingga tidak mau sholat di karpet. Ini madhab mana seperti ini? Ini madhab-madhaban atau kehilaf kehilafan baru yang tidak dikenal. Oleh karenanya, tidak semua permasalahan kemudian kita toleransi. Karena sebagian orang mengatakan, ini masalah khilaf, masalah khilaf. Khilaf di mana? Ini khilaf-khilaf yang baru. Kalau kita semua khilaf kita anggap, maka orang pun khilaf tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang khilaf tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang khilaf tentang kafirnya para sahabat. Tapi semua itu khilaf-khilaf yang tidak dipandang. Intinya Pak, kita kembali masalah gerakan solat kembali kepada hadis. Contohnya Rasulullah SAW ya disebut dalam hadis ya meskipun hadis ini dikhilafkan sahih atau tidak Allah tidak menerima solat orang yang musbil yang kainnya menjulur lebih dari bawah di bawah mata kaki. Ini ada hadis riwayat Abu Daud. Cuma para para ulama khilaf tentang sahihnya hadis hadis ini. Intinya ya sebaiknya tatkala kita solat ya maka wajib bagi kita untuk mengangkat celana kita, sarung kita di atas mata kaki agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lebih sempurna. Ada lagi yang bertanya? Silakan silakan yang bertanya eh, masih ada waktu. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya tentang uh, salam khusus kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Apa salamnya seperti salam-salam di Masjid Kuba eh, di di Baki atau mereka punya salam khusus seperti salam kepada Rasulullah SAW alaihi eh, Tentunya uh, memberi salam kepada Abu Bakar dan Umar, tentunya tidak ada riwayat bagaimana cara memberi salamnya dari Nabi karena Nabi sudah meninggal di luar dari kemudian meninggal Abu Bakar dan Umar. Tapi dapat ada riwayat dari Ibnu Umar misalnya. Dia hanya mengatakan assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Abi ya ya abati ya. ya jadi uh, tidak mengapa kita cukupkan salam ya. Kalau kita mau berdoa sebagaimana di kita berdoa di baki juga boleh ya. Assalamualaikum al-hadiyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ini boleh ya karena itu adalah kuburan. Itu adalah kuburan dan mencakup keumuman hadis tersebut yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Aisyah bertanya, ya Rasulullah apa yang kita ucapkan kepada penghuni kuburan? Tatkala kita menziarahi kuburan, maka Nabi mengajarkan doa tersebut. Assalamualaikum ahla diyar minal muslimin wal mu'minin. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan dari kaum muslimin dan kaum mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lalahaikun dan kami akan menyusul kalian. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Semoga Allah memberikan keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Akan tapi diriwayatkan dari Ibnu Umar tatkala beliau memberi salam kepada Abu Bakar dan Umar, beliau hanya mengatakan assalamu alayka ya Abu Bakar, assalamu alayka ya abati, ya. Tidak jadi masalah ya. menggunakan ini atau yang yang satunya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Yang perlu saya tanyakan, umpamanya kuali yang sudah dipakai memasak babi, eh, kemudian dimasak lagi eh, digunakan untuk masak lagi, tapi eh, dagingnya daging yang halal, ya, daging sapi umpamanya, dan di dipotong oleh ahli kitab. Bagaimana hukumnya ini, Ustaz? Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya. Ini pertanyaan yang mungkin dibutuhkan oleh orang-orang yang tinggal bersama orang-orang Nasrani. Ya, seperti kita yang tinggal di, saya tinggal di Sorong, Irian Jaya. Ya, saya dulu belajar sama orang Nasrani satu bangku sama orang Nasrani. Warung-warung juga ada warung-warung orang Nasrani. Ya. Demikian juga misalnya di di tempat-tempat yang lain di tanah air yang terutama daerah timur yang di sana banyak konsentrasi orang-orang Nasrani. Pertanyaan ini perlu, bagaimana kalau kita tahu bahwasanya warung ini dia jual daging sapi dan juga jual daging daging babi. Kemungkinan besar kuali atau panci yang digunakan atau wajan yang digunakan untuk menggoreng babi itulah wajan yang digunakan untuk menggoreng sapi. Ya, kalau seperti ini hukumnya maka tidak boleh. Kalau dia tidak mencuci dahulu, ya, maka tidak boleh. Dan sulit kita tahu dia cuci atau tidak ya. <laughs> Karena kemungkinan dia tidak ya, tidak bisa kita jamin dia mencuci dahulu baru kemudian dia masak sapi. Kalau ternyata masih ada sisa minyak babinya, kemudian dia langsung dia gunakan untuk menggoreng daging sapi, maka hukumnya haram karena tercampur dengan suatu yang yang haram. Kalau agama-agama bukan ahlu kitab seperti Hindu dan Buddha, maka sembelihannya hukumnya haram dan najis. Bukan hanya haram, najis. Najis, ya. Jadi bangkai hukumnya najis. Kita sentuh tuh najis. Kita harus bersihkan tangan kita. Sesembelihan mereka, baik sapi maupun... Inilah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Islam yang sembelih halal dan boleh dimakan. Orang Hindu, Buddha, Konghucu dan yang lainnya. Kalau sembelih jadinya bangkai, najis. Jangankan bukan cuma haram, bahkan hukumnya apa? Najis tidak boleh di, disentuh. Ada lagi yang bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Ada yang bertanya? Silakan, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, pertanyaan saya tidak berhubungan tentang taharoh, tapi e, saya mau tahu jawabannya yang kita tahu bahwa riba itu e, adalah sesuatu yang haram dan e, saya baru belajar, saya belajar ekonomi, saya baru belajar bahwa uang kertas yang sudah digunakan di seluruh bangsa, di seluruh dunia, itu adalah uang yang tidak punya nilai intrinsik. Tidak seperti uang yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun lalu, dinar dan dirham. Jadi saya ingin bertanya lebih dalam, apakah zakat yang kita bayarkan dengan menggunakan uang kertas itu boleh sementara uang kertas itu adalah instrumen riba? uang kertas yang tidak punya nilai intrinsik. Yang kedua adalah uh, ya cukup itu dulu mungkin uh, karena saya sudah apa sangat sangat terganggu karena saya tahunya riba bukan hanya bunga. Riba itu adalah penambahan. Riba itu adalah uh, penipuan. Jadi saya rasa sekalian juga untuk informasi buat saudara-saudara Ikhwan di sini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, memang benar bahwasanya tentunya mata uh, apa namanya alat tukar alat tukar menukar yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berupa dinar dan dirham berupa logam yang logam tersebut sendiri sudah memiliki nilai ya namun kita tahu bahwasanya perkembangan perkembangan tukar menukar barang sejak zaman dahulu. Awalnya dengan barter ya. Barang ditukar dengan barang, belum ada alat tukar. Kemudian berkembang dengan waktu timbullah ide mereka membuat semacam e, logam yang di situ terbuat dari emas atau perak yaitu dinar dan dirham. Kemudian dijadikan alat tukar. Kemudian berkembang, berkembang dan berjalannya waktu akhirnya dimunculkanlah uang kertas. Yang sebenarnya uang kertas tersebut merupakan wakil dari emas dan perak yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi suatu negara memiliki emas dan perak atau emas yang sekarang ini emas. Kemudian mereka mengeluarkan uang kertas yang senilai dengan emas yang mereka miliki. Sehingga seakan-akan bahwasanya uang kertas tersebut ya mewakili emas yang yang ada karena tidak boleh setiap negara mengeluarkan uang seenaknya ya. Tentang-tentang orangnya miskin hanya keluar uang rupiah sebanyak-banyaknya supaya ini tidak boleh. Ada ada kode etiknya dalam hal ini wallahu alam bisawab ya. Jadi uang yang dikeluarkan adalah mewakili dari harta yang dimiliki oleh e, negara tersebut berupa simpanan tabungan emas yang mereka mereka miliki sehingga tidak sembarang mereka mencetak mencetak uang. Kemudian dari sini ternyata para ulama ijma ya, sepakat para ulama di dunia ini bahwasanya hukum uang kertas meskipun kertas tersebut tidak ada nilainya secara zat tetapi dia dikenal oleh masyarakat memiliki nilai. Sehingga bisa digunakan untuk jual jual beli alat penukar barang. Sehingga mereka mengatakan hukum uang kertas ini sama dengan hukum uang emas dan dan perak. Bedanya uang tersebut mata uang bisa terjadi perubahan nilai, bisa inflasi, bisa berubah nilainya dan kebanyakan selalu turun turun nilainya. Oleh karenanya mereka mengatakan untuk membayar zakat patokannya adalah u adalah harga emas bukan uang tersebut. Sehingga meskipun uang uang kertas tersebut ada perubahan nilainya, tetap masalah nisab zakat kembali kepada ukuran emas yang lebih stabil nilainya. Ya, oleh karenanya nilai emas lebih stabil dan selalu naik harganya karena apa? Karena uangnya nilai turunnya. Karena uang uangnya nilainya turun. Sehingga emas tiap tahun naik harganya. Dari sini saya rasa uh, Bapak tidak perlu khawatir karena saya katakan ulama sudah sepakat dan Rasulullah SAW mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalalah bahwasanya umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Seluruh ulama yang ada di atas muka bumi ini sekarang ini menyatakan bahwasanya zakat yang yang harus dikeluarkan bahwasanya uang itu juga harus dikeluarkan zakatnya jika uang tersebut telah mencapai nisabnya emas itu sekitar 80 sekian gram emas yaitu harga emas murni 80 sekian gram emas murni kita tanya sekarang emas 24 karat berapa harganya 1 gram kalikan 85 misalnya berapa jumlahnya nah, uang kita sudah sampai enggak dengan senilai itu misalnya kita rupiah kita lihat harga emas berapa kalau selama sudah mencapai sob, bertahankah selama setahun uang kita tersebut kalau sampai tahun depan uang kita masih bertahan sekian dan tidak berkurang sama sekali bahkan bertambah maka kita wajib untuk bayar zakat. Jadi tenang Pak insya Allah apa yang kita keluarkan ini ini berpahala dari Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau kita punya emas, kita pun keluarkan zakat dari emas tersebut. Wallahu alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada? <laughs> Kalau tidak ada ya sampai di sini saja apa yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan beragama kita sehingga maut menjemput kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.